Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan, lalu menyempurnakan penciptaannya, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rerumputan. Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa, kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran, dan orang yang celaka kafir akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, neraka. Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى Sungguh, beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Padahal, kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa.